الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فالحديث ايها الاخوه الكرام في لقائنا هذا عن الاخوه الايمانيه ومقتضياتها. قد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة وهذه الأخوة أخوة عظيمة لها شأن عظيم ومكانة علية ولها ثمار جليلة في الدنيا والآخرة فهي أخوة لا تنفصل ووثاق لا ينقطع بل هو مستمر في الدنيا والآخرة كما قال الله سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أي من كانت أخوتهم وصلتهم في الله ولأجل الله سبحانه وتعالى فهي صلة باقية مستمرة وما سوى ذلك من صلات وعلاقات تنقضي ولا تستمر تنقضي بانقضاء المصالح التي لأجلها وجدت تلك الأخوات أما أخوة الإيمان فهي باقية دائمة مستمرة مع أهلها في الدنيا والآخرة وما كان لله دام واتصل وهذه الأخوة لها شان عظيم ينبغي أن يرتبط بها أهل الإيمان فهي من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم والله هو الذي ألف بينهم على اختلاف أجناسهم واختلاف ألسنتهم وتباين بلدانهم إلا أنهم مثلهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وهي أخوة وجدت مع وجود الإيمان وتأليف بين القلوب أوجده الكريم الرحمن لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم فالذي ألف هذه القلوب هو الله سبحانه وتعالى والذي ألفت عليه هذه القلوب هو الإيمان بالله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini tentang uh, persaudaraan, ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan dan apa saja yang merupakan konsekuensi-konsekuensi dari uh, persaudaraan tersebut. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Allah berfirman, sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saling bersaudara. Allah menyebutkan bahwasanya kaum mukminin saling bersaudara. Oleh karena itu, ukhuwah ini, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan merupakan persaudaraan yang sangat urgen, yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariat. Dan persaudaraan tersebut akan membuahkan hasil yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tali persaudaraan yang dierat oleh kaum mukminin yang dibangun di atas keimanan tidak akan terputus baik di dunia maupun di akhirat. Tidak akan terputus baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saling bersahabat pada hari tersebut itu hari kiamat ya, akan menjadi saling bermusuhan di antara mereka. Yang tadinya bersahabat di dunia, yang tadinya berteman di dunia, di akhirat kelak di hari kiamat akan saling bermusuhan illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa yaitu kecuali orang-orang yang membangun persahabatannya di atas keimanan. Oleh karena itu, jika ukhuwah dibangun, persaudaraan dibangun di atas keimanan dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ukhuwah tersebut, persaudaraan tersebut akan baqiyah, akan terus ada dan akan terus bersambung. Adapun persaudaraan, persahabatan, ya, tali persahabatan yang dibangun selain karena keimanan, selain karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang, akan terputus suatu saat. Jika kemaslahatan yang karena kemaslahatan tersebut seorang bersaudara, seorang berteman, maslahat tersebut hilang, maka persaudaraan dan persahabatan pun akan putus. Dan kita tahu bahwasanya kebanyakan orang di dunia ini berteman, bergaul, bersahabat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ada kemaslahatan, karena ada udang di balik batu. Tatkala kemaslahatan tersebut hilang, maka persaudaraan tadi akan terputus. Adapun persaudaraan yang dibangun di atas iman kepada Allah, maka akan tetap bersambung sampai hari kiamat. Apa yang ada, apa yang dikerjakan karena Allah, dan wattasal akan senantiasa ada dan akan senantiasa tersambung. Para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu persaudaraan yang dibangun di atas keimanan ini yang memiliki Eh, kedudukan yang sangat urgen dalam syariat Islam, maka kita kaum muslimin harus benar-benar senang dengan persaudaraan tersebut. Karena kita yakin bahwasanya persaudaraan yang Allah tumbuhkan dalam hati kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mempersaudarakan kita, mempersaudarakan kaum mukminin padahal mereka dari jenis yang berbeda-beda, dari negara yang berbeda-beda, dari uh, mungkin adat yang berbeda-beda, namun Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan mereka. Bahkan kaum mukminin sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam diperumpamakan seperti apa? Seperti kajasadin wahid, seperti tubuh yang satu. Idza syaka minhu jika salah satu dari anggota tubuh itu merasa kesakitan, maka yang lain pun akan merasa kesakitan. Itulah persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Dan hanya Allah yang bisa, hanya Allah saja yang bisa mempersaudarakan kita. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau menginfakkan ya apa yang harta yang ada berada di atas muka bumi ini seluruhnya hanya untuk mempersatukan kaum mukminin, maka kau tidak akan mampu. Karena yang bisa menyatukan hati-hati kaum mukminin hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyatukan adalah Allah Subhanahu wa taala dan sebab disatukannya mereka adalah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. والحديث عن الأخوة الإيمانية ومقتضياتها حديث آه، طويل وواسع ولكن سنقتصر على حديث عظيم هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقوق هذه الاخوه ومقتضياتها الا وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا أيها الإخوة الكرام حديث عظيم للغاية في بيان هذه الأخوة ومقتضياتها وحقوقها فنقف باختصار مع جمل هذه هذا الحديث جملة جملة مستمدين من الله العون سائلينه سبحانه وتعالى التوفيق لحسن الفهم وحسن العمل Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan tentang al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan serta konsekuensi dari persaudaraan tersebut ya, merupakan bahasan yang panjang ya dan luas sekali. Akan tapi kata Syekh, insyaallah pada pertemuan kita kali ini beliau akan membatasi pembicaraan kita tentang pembahasan sebuah hadis yang sangat agung yang merupakan salah satu dari hadis-hadis Jawami Ul Kalim yaitu hadis-hadis yang ringkas akan tapi maknanya sangatlah luas, sangatlah padat. Yang hadis tersebut menjelaskan tentang hak-hak persaudaraan yang dibangun di atas keimanan serta konsekuensi dari uh, persaudaraan ke, yang dibangun di atas keimanan. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu." Janganlah kalian saling hasad Janganlah kalian saling dengki dan janganlah kalian saling uh, menipu dalam perdagangan berbuat najis. Wala tabaghabu dan jangan kalian saling membenci, saling bermusuhan. Wala tadabaru dan janganlah kalian saling uh, bertolak belakang, jangan saling menjauh. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd dan janganlah salah seorang uh, membeli di atas pembelian saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu. Janganlah dia menzolimi saudaranya. Jangan dia menzolimi muslim yang lain. Wa la yakhdhuluhu dan jangan dia menghinakan saudaranya. Wa la yakdzibuhu, jangan dia mendustakan saudaranya. Wa la yahqiruhu dan jangan dia merendahkan saudaranya. Kemudian kata Nabi, "Ataqwa hahuna." Wa yushiru ila sadri thalatha marrat. Kata Nabi, ketakwaan tempatnya di sini. Beliau mengisyaratkan kepada dadanya sebanyak tiga kali. ataqwa hahuna, atakwa hahuna, atakwa hahuna. Takwa tempatnya di dada, takwa tempatnya di dada, takwa tempatnya di dada. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukup merupakan kejelekan seorang muslim jika dia menghina saudaranya, merendahkan saudaranya, muslim yang lain. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim diharamkan atas muslim yang lain diharamkan untuk uh, atas darahnya, kemudian uh, hartanya dan juga uh, harga dirinya. Tidak boleh direndahkan, tidak boleh dijatuhkan. Hadis ini merupakan hadis yang uh, agung yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah serta menjelaskan apa sih yang merupakan konsekuensi dari ukhuwah tersebut, maka insya Allah Syekh akan menjelaskan hadis ini secara ringkas ya, dan akan uh, menjelaskan lafal-lafalnya sedikit demi sedikit dan sambil minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita husnul faham, memberikan kita pemahaman yang benar terhadap hadis ini. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام مقتضيات الأخوة الإيمانية بقوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا وقوله لا تحاسدوا نهي عن الحسد لأن الحسد آفة من الآفات وبلية من البليات وإذا وجد في مجتمع من المجتمعات أدى إلى عداوات عظيمه وتنافر بين القلوب وانواع كبيره من البغي والعدوان. Nabi Muhammad SAW membuka hadisnya dengan menjelaskan uh, konsekuensi dari ukhuwah imaniyah, ya seorang yang bersaudara membangun persaudaraan dengan saudaranya karena iman, maka ada konsekuensinya. Di antaranya apa? Nabi SAW bersabda, La tahasadu. Janganlah kalian saling hasad, menghasad. Jangan saling dengki. Karena tidak adanya dengki, tidak saling dengki merupakan konsekuensi dari persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Jangan salah seorang hanya mengatakan, saya seorang umin, saya saudara si fulan. Tapi tidak ada konsekuensinya. La tahasadu maknanya apa? Nahyun anil hasad. Rasulullah SAW melarang kita untuk hasad. Kenapa? Karena hasad merupakan penyakit. Ya. Hasad merupakan bencana. Kalau sampai hasad itu terdapat di masyarakat, maka akan mendatangkan kerusakan yang sangat banyak. Akan mendatangkan permusuhan di antara orang saling menghasad. Karena penyakit yang berbahaya dalam hati manusia. Ya, akan menimbulkan permusuhan. Akan menimbulkan hati-hati saling menjauh. Ya, akan terjadi uh, pertikaian di antara mereka. Sumbernya apa? Karena adanya hasad di antara mereka. Wal hasad آفة خطيرة جدا وهو على درجات ليس على درجة واحدة وكلها تعد حسدا مذموما أولى هذه الدرجات أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الغير فإذا رأى غيره تميز عليه بمال أو رئاسة أو عبادة أو علم أو غير ذلك تمنى أن تزول عنه هذه النعمة وكرهها في قلبه كره حصول هذه النعمة له وتمنى آه، آه، أن تزول وتمنى أن تزول الدرجة الأولى أن يكره النعمة الدرجة الأولى أن يكره النعمة والثانية أن يزيد الأمر على الكراهية تمني زوال هذه النعمة والدرجة الثالثة أن يسعى في زوالها إضافة إلى الكراهية وتمني الزوال يسعى يبدأ بالعمل في زوال هذه هذه النعمة إما عن طريق النميمة أو عن طريق الأذى أو غير أو الوشايات أو غير ذلك حتى تزول النعمة فهذا كله حسد وجاء الشرع بذمه وهو صفة إبليس اللعين ولهذا كل من حسد فله حظ من التشبه بإبليس وكان ذنب إبليس حسده لآدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله سبحانه وتعالى بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جنته فحسده إبليس على ذلك وما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى آه، أخرج منها والله سبحانه وتعالى وصف اليهود في آه، آه، بالحسد في مواضع من القرآن منها قول الله سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقال الله سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فالحسد هو صفة تبليس اللعين وهو صفة اليهود وهم أشد الناس آه، اتصافا بالحسد وهو صفة لعدو نعمة الله لأنه كما قال أهل العلم قديما الحاسد عدو النعمة عدو نعمة الله على عباده لأن إيه، النعمة إذا نزلت آه، ومن الله بها على عبد من عباده آه، أصبح في قلب الحاسد عداء شديد وكراهية لهذه النعمة para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad atau dengki merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Dan hasad itu bertingkat-tingkat, bukan hanya satu model, tetapi bertingkat-tingkat. Dan setiap tingkatan dari hasad tersebut tercela. Tingkatan yang pertama yaitu al-karahiyah, benci. Seorang tatkala melihat saudaranya e, istimewa dengan harta, Allah berikan dia harta atau Allah berikan dia riasa kepemimpinan Allah berikan dia ilmu, kelebihan ilmu, masya Allah, dia benci melihat hal itu. Tidak suka dalam hatinya jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan kepada orang lain. Jadi tingkatan pertama rasa benci yang timbul dari hati seorang karena melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada uh, saudaranya, hatinya gatal dan jengkel kalau melihat hal itu. Tingkatan yang kedua yaitu di, di, selain benci, dia juga taman nizawal. Dia berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang tersebut dihilangkan dari Allah Subhanahu wa taala, dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terus gelisah dan sakit jika melihat saudaranya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang banyak, diberikan ilmu yang luas ya, diberikan akhlak yang baik, rasa benci dan ingin hal itu hilang dari saudaranya. Ini tingkatan kedua. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Seharusnya sakit dalam hatinya tatkala melihat saudaranya berada di atas kenikmatan, ingin dia hilangkan dengan cara dia berusaha agar kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Misalnya dengan namimah, dia mengadu domba atau dengan mencoreng nama baik saudaranya tersebut menjelekannya di hadapan umum ya atau membodoh-bodohinya pokoknya bagaimana caranya agar nikmat tersebut hilang dari saudaranya tersebut dan ini semuanya adalah bentuk hasad dan ketahuilah para pendengar radio roh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad merupakan sifat dari iblis. Ya. Oleh karena itu, barang siapa yang memiliki sifat hasad, sungguhnya dia telah bertasyabuh dengan iblis. Dia telah meniru-niru iblis. Semakin besar hasadnya, semakin besar tasyabuhnya terhadap iblis. Kenapa? Karena iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan Adam, Nabi Adam alaihissalam kenikmatan yang banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala khalaq Adam biyadaihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat para malaikat sujud kepada Adam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam kula syai. Asma kulli syai. Allah mengajarkan nama-nama uh, segala sesuatu kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala masukkan Adam ke dalam jannah. Semua ini membuat iblis geram dan dia hasad kepada Adam. Akhirnya dia berusaha terus menggoda Adam, alaihissalam sampai akhirnya dia berhasil mengeluarkan Adam dari surga yang telah Allah berikan kepada Adam alaihissalam. Kemudian hasad juga merupakan sifat jenis orang yang terjelek itu sifat-sifat orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang orang Yahudi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang Yahudi yang beringin dari ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka berangan-angan agar mengembalikan kalian setelah kalian beriman dikembalikan menjadi orang-orang kafir. Kenapa? Hasad dan min an, min indi anfusihim mimba adimata bayyana lahumul haq. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat hasad dengki dengan kenikmatan iman yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Padahal mereka sudah ngerti bahwasanya itu merupakan kebenaran. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi, am yahsuduna nasa alama ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka itu orang-orang Yahudi ya dengki terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan, karunia yang Allah telah berikan kepada makhluknya ya. Oleh karena itu, hasad merupakan sifat makhluk terjelek, iblis dan juga eh, jenis makhluk terbaik terjelek yaitu orang-orang Yahudi. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang hasad yaitu musuh terhadap nikmat Allah. Al-hasid adu nikmatillah. Orang yang hasad merupakan musuh bagi nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kenapa? Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada hambanya, memberikan nikmatan kepada hambanya, maka orang yang hasad ini berang dan jengkel dan timbul rasa dendam dalam dirinya melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada uh, uh, orang lain. Oleh karena itu, hendaknya kita menjauhi sifat yang tercela ini yang merupakan sifat iblis dan orang-orang Yahudi. Wasifatu الثانية هي قوله عليه الصلاة والسلام ولا تناجسوا وقد فسره فسر كثير من أهل العلم النجش بالنجش في البيع وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه فيكون ليس له غرض في البيع أو الشراء وإنما فقط إما أن يريد, يريد أن يزيد للبائع أو يضر al-mushtari. Uh, konsekuensi yang kedua dari persaudaraan yang dibangun dari keimanan kata Nabi SAW wala tanajashu dan janganlah kalian saling melakukan najas. Apa itu najas? Banyak dari ulama ahlul ilm menafsirkan najas yaitu sifat najas yang dilakukan tatkala seorang melaksanakan jual beli. yaitu bagaimana sifatnya? Yaitu ada seorang yang dia pura-pura seakan-akan membeli, membeli suatu barang. Dia menawarkan dengan harga yang tinggi, padahal dia tidak ingin beli. Supaya sifat dia itu terkala dia menawarkan barang itu, ingin membeli barang itu dengan harga yang tinggi, dilihat oleh para calon pembeli yang lain. Sehingga calon pembeli yang lain tertipu, disangka bahwasanya barang tersebut harganya tinggi. Kenapa? Karena ada Ulah seorang ini yang pura-pura ingin beli dan pura-pura dengan menawar harga yang tinggi, padahal dia sebenarnya tidak ingin tidak ingin beli. Jadi tujuan dari orang ini, najis pelaku najis ini, dia tujuannya ada salah satu daripada dua tujuan. Pertama dia ingin memberi faedah kepada penjual, ya dengan dengan cara tadi sehingga penjual akan mendapat untung lebih banyak. Kenapa? Karena barangnya bisa terjual dengan harga yang lebih mahal. Atau niat buruk yang lainnya dia ingin memberi kemudaratan kepada pembeli. Ya. Ya. Pembeli tadinya kalau tidak ada dia bisa beli dengan harga yang lebih murah. Namun karena terpedaya dengan sikap orang ini, pelaku najis ini sehingga sang pembeli menyangka bahwasanya barang tersebut harganya mahal. Akhirnya dia akan beli dengan harga yang lebih mahal. الأمر السادس مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام التباغض فقال عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا وهذا نهي للمسلمين عن أن يبغض بعضهم بعضا في غير الله لأن الحب في الله والبغض في الله وهذا أوثق عرى الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يبغضه لا يبغضه إلا لله تبارك وتعالى أما أن يبغض أخاه المسلم ليس لله عز وجل وإنما يبغضه امر الدنيا او لدفعته عليه او لتقدمه او لكثره نفعه او غير ذلك فهذا كله حرام. جاء الاسلام بالنهي عنه ولا يجوز ان يكون آه، هذا الحال بين الاخوه المسلمين. قال ولا تباغضوا اي لا يبغض بعضكم بعضا في غير الله تبارك وتعالى. Adapun konsekuensi yang ketiga dari persaudaraan yang dibangun dari keimanan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tabaghadu dan janganlah kalian saling benci membenci, jangan saling bermusuhan di antara kalian. Artinya apa? Yaitu membenci bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa cinta dan rasa benci hendaknya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena al-hubbu fillah dan al-bughdhu fillah, rasa benci, rasa cinta karena Allah dan rasa benci karena Allah merupakan apa? Ausaqa ural iman, merupakan tali keimanan yang sangat kuat. Itu apa? An yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seorang mencintai saudaranya tidak dia cintai karena kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, bukan karena uh, tapi karena apa? Karena karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia tidak membenci orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang muslim yang membenci saudaranya karena perkara dunia ya, atau karena orang tersebut lebih tinggi kedudukannya daripada dia atau orang tersebut memberi manfaat lebih banyak daripada dia akhirnya dia benci. Ini berarti kebencian karena dunia ya. Dan ini semua diharamkan dalam syariat Islam. Jadi Rasulullah tatkala mengatakan wala tabaghadu artinya apa? Janganlah kalian saling benci membenci karena perkara dunia. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم وقد حرم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء كما قال عز وجل انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون كذلك امتن على عباده بالتاليف بين قلوبهم مذكرا بهذه النعمه قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال جل وعلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم Para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam afshus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian laksanakan maka kalian akan saling mencintai yaitu kata Nabi tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dalam sahihnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas orang-orang beriman apa yang bisa menimbulkan permusuhan dan menimbulkan pertengkaran dan itu merupakan perbuatan syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir." Tatkala Allah mengharamkan khamr dan mai, dan perjudian, Allah sebutkan kenapa? Karena syaitan ingin menjerumuskan atau menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan adanya bir dan adanya perjudian wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun dan ingin mencegah kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mencegah kalian dari mengerjakan salat. Kenapa kalian tidak berhenti dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada hamba-hambanya akan nikmat yang Allah berikan yaitu persatuan di antara mereka. Jangan mereka pecah dengan adanya permusuhan. Jangan mereka pecah nikmat Allah tersebut dengan adanya pertengkaran di antara mereka. Allah katakan, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'a." Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian dulu masih bermusuhan. Kita sebelum ngaji dulu tidak tahu modelnya kayak apa, mungkin saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian, mempererat hati-hati kalian. Akhirnya kalian pun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi saling bersaudara. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم Allah سبحانه وتعالى الله Allah yang telah mereka ya, yaitu kaum mukminin kalau seandainya engkau memberikan mengeluarkan harta semua yang ada di atas muka bumi ini semua harta yang ada di atas muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka kau tidak akan mampu. Akan tetapi Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. وجاءت الشريعة بتحريم كل أمر ينشر العداوة ويوقع البغضاء بين أهل الإيمان والتحذير من ذلك ومن ذلكم التحذير من النميمة لأن النميمة تفسد العلاقات وتقطع الصلات وتفسد ذات البين وهي الحالقة كما جاء بذلكم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل إنه عليه الصلاة والسلام وصف أهل النميمة بأنهم شرار الناس قال ألا أنبئكم بشراركم يعني أكثركم شرا أكثركم فسادا قالوا بلى يا رسول الله قال المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة المشاؤون بالنميمة أي الذين يمشون بالنميمة بين الناس بنقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما المفرقون بين الأحبة الذين يعملون على التفريق بين المتحابين والمتصافيين الباغون للبراء العنت الباغون للبراء العنت أي الذين يحبون ويطلبون حصول العنت وهو المشقة والشدة للأبرياء برميهم بما ليس فيهم بنسبتهم إلى ما هم براء منه بالوقيعة فيهم إلى غير ذلك فهذه انفصال ذميمة جاءت الشريعة بالتحذير منها لأنها تفرق آه، بين المسلمين ويترتب عليها نشر التدابر والتباغض والتعادي. آه، شريعه الاسلام ya menjelaskan akan haramnya segala perkara yang bisa menyebabkan tersebarnya permusuhan, yang bisa menimbulkan perpecahan di antara ahlul iman, di antara orang yang beriman. Segala perkara yang bisa menimbulkan perpecahan, bisa menyebabkan permusuhan diharamkan dalam syariat dan diperingatkan akan bahayanya. Dan di antara perkara yang bisa menimbulkan permusuhan yang ditahdir, diingatkan, diperingatkan oleh syariat Islam adalah namimah, yaitu mengadu domba di, antara kaum mukminin. Kenapa? Karena namimah ini menyebabkan rusaknya hubungan. Ya, dua orang yang saling mencintai tadinya bisa hancur, bisa saling bermusuhan. Ya. Alakoh yang ada, hubungan yang ada rusak semuanya karena adanya namimah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi sifat terhadap namimah dengan katakan apa? Hiyal haliqah. Itu yang mencukur agama ini, yang yang mencukur agama. ini. Artinya menghilangkan agama ini. Kenapa? Karena bisa merusak persatuan, persaudaraan yang ada di antara kaum mukminin. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati orang-orang yang suka melakukan namimah dengan syiror, orang yang paling buruk, yang paling rusak, orang yang paling merusak. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ala unabbiukum bisyirarikum, wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merusak, yang paling buruk di antara kalian, ya, yang paling buruk di antara kalian. Apa kata para sahabat? Bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kabarkan, kabarkanlah kepada kami. Siapa sih orang-orang yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling rusak? Apa kata Nabi SAW? Al-masya'una bin namimah. Yaitu orang-orang yang berjalan di antara manusia dengan menukil perkataan orang seorang dengan cara yang bagaimana caranya diatur sehingga menimbulkan permusuhan. Nukil perkataan si fulan, nukil perkataan si fulan ya. Akhirnya apa? Terjadi permusuhan gara-gara dia nukil perkataan-perkataan. Memang dia niat seperti itu. Inilah termasuk orang-orang yang paling merusak dan orang-orang yang paling rusak. Kemudian juga kata Nabi SAW, al-mufarriquna bainal ahibbah. Yang me, me, me, apa, memecah ya di antara orang-orang yang saling mencintai. Orang-orang tadinya saling mencintai dirusak oleh mereka dengan berbagai macam usaha. Ya, tadinya saling bersaudara, saling mencintai, saling berkunjungan. Akhirnya dengan perkataan-perkataan tertentu yang mereka buat-buat, akhirnya persaudaraan tadi pecah dan hilang. Kemudian al baguna lil il anat, yaitu orang-orang yang berusaha menuduh orang-orang yang baik-baik ya dengan tuduhan yang jelek sehingga menimbulkan kesulitan bagi orang-orang tersebut. Orang yang baik dituduh dengan tuduhan yang jelek, dituduh dusta, dituduh macam-macam sehingga orang yang tadinya tidak melakukan dosa tersebut merasa sakit hati, merasa berat kesulitan yang dia hadapi. Orang-orang seperti ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syiror, orang-orang yang paling jelek. Oleh karena itu segala perkara yang bisa mengantarkan kepada permusuhan, kepada pertikaian, maka diharamkan dalam syariat Islam. وأما إذا كان البغض في الله فهذا من أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله لكن هذه المسألة مسألة البغض في الله قد يقع بعض الناس في آه، آه، أعمال أو أمور آه، فيبغض في الله بزعمه ولا يكون حقيقة الأمر كذلك بل يكون فيه نوع من الهوى أو حظ النفس وهنا أنقل كلاما عظيما للغاية في الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وهو جدير بأن يتأمله المسلم وخاصة طالب العلم حتى لا يقع في آه، مجازفة في هذا الباب يظنها من دين الله سبحانه وتعالى وهي ليست من دين الله والنقل آه، فيه شيء من الطول لكنه عظيم الفائده يقول رحمه الله لما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم وكل منهم يظهر انه يبغض لله وقد يكون في نفس الامر معذورا وقد لا يكون معذورا بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا حقا يكون له شخص يتبعه إذا خولف أبغض مخالفة فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق وهذا الظن خطأ قطعا وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خلف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإلف أو العادة وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله أنت شخص اعتاد على عمل معين فخولف فيه فيبغض لي من خالفه قد يكون العمل الذي هو يفعله ليس موافقا للحق فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم وها هنا أمر خفي وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه وليس كذلك فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وألا ينسب إلى الخطأ وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق فافهم هذا فإن ف... فإنه فهم عظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya, Syekh menjelaskan bahwasanya Kalau ternyata kebencian itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengapa, bahkan merupakan tali keimanan yang sangat kuat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sungguhnya tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Akan tapi saya mengingatkan, sebagian orang mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah. Kan tapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah. Tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam, masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar. Ternyata ada hawa nafsu. Bukan bersemata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, uh, Syekh uh, men, uh, akan menukil sebuah perkataan yang sangat baik yang pernah di dituliskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali ya, uh, dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam yang mungkin agak panjang akan tapi saya harap uh, para pendengar bisa bersabar karena banyak faedah yang bisa kita ambil terutama bagi para penuntut ilmu terutama bagi penuntut ilmu bagi para dai agar kita perhatikan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali apa kata beliau tatkala terjadi banyak perselisihan di antara manusia dalam masalah-masalah agama dan juga banyaknya perpecahan di antara mereka. Dan oleh karena perpecahan tersebut, banyak saling permusuhan di antara mereka, bahkan saling melaknat di antara mereka. Padahal setiap di antara mereka yang saling berselisih tadi menampakkan bahwasanya mereka membenci saudaranya, membenci yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi memang benar dia membenci saudaranya dan dia dapat uzur karena memang dia benci karena Allah Subhanahu wa taala, namun bisa jadi tidak benar. Ya. Tetapi dia benci, menampakkan rasa bencinya membantah yang lainnya, ya, melaknat yang lainnya ternyata muttabi'an li hawa karena dia ikut hawa nafsunya. Dia tidak membahas lebih lanjut untuk mengenal lebih dalam apa sih perkara-perkara yang harusnya bisa diterapkan rasa benci kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia menjelaskan, Ibnu Rajab menjelaskan. Karena kebanyakan rasa benci yang timbul, ya, itu timbul kenapa? Karena syekh dia, panutan dia, ya, diselisihi. Dia mencintai seorang syekh atau seorang alim dari ulama. Dia ikuti ulama tersebut. Ternyata ada orang yang menyelisihi ulama tadi, maka pun dia benci. Kenapa? Karena dia menyangka tidaklah yang diucapkan oleh syekhnya, oleh uh, ulamanya atau kiainya kecuali kebenaran. Dan ini tentu persangkaan yang keliru ya. Manusia pasti pernah salah dan pernah pernah benar, tidak tidak ada yang maksum. Kalau dia uh, mengatakan bahwasanya yang dikatakan oleh gurunya merupakan kebenaran dan uh, eh, yang uh, eh, apa yang diucapkan gurunya adalah kebenaran kemudian diselisihi maka ini pun bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Kenapa? Karena ternyata walaupun yang diselisih ucapan gurunya merupakan kebenaran kemudian diselisih dan dia benci bisa jadi kebencian yang dia lakukan tadi ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena hawa nafsu ya hawa nafsu atau karena kebiasaan dia atau karena adat dia dan ini semuanya uh, bisa uh, apa merusak rasa benci yang karena Allah Subhanahu wa taala jadi seorang benci itu karena Allah Subhanahu wa taala kalaupun syekhnya diselisihi dan perkataan syekhnya itu benar ya lihat kenapa diselisihi Kenapa dia benci? Apakah kebenciannya karena hawa nafsu? Ya? Atau karena kebiasaan dia benci? Ataukah karena Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh karena itu, yang wajib bagi setiap mukmin untuk menasihati dirinya, dan dia harus berhati-hati dengan sikap seperti ini. Apa yang buat dia ragu, yang buat dia tidak ngerti, maka jangan dia nekat masukkan dirinya dalam perkara-perkara seperti ini. Jangan dia nekat untuk membenci karena Allah kalau tidak ngerti urusannya, tidak mengerti permasalahannya. Nekat untuk e, membenci, memboikot saudaranya, untuk menjauhi saudaranya ya. Dia menyangka karena itu merupakan bentuk rasa benci kepada karena Allah Subhanahu ternyata permasalahannya tidak paham. Ya. Kemudian Syekh mengingatkan ada perkara yang samar yang seharusnya kita ngerti. Ya, apa itu perkara tersebut yang samar dan jarang dimengerti oleh orang? Itu banyak dari kata beliau banyak dari aimatuddin, para ulama yang mereka mengucapkan atau mengatakan suatu pendapat yang marjuh pendapat tidak kuat, pendapat yang keliru. Namun mereka tatkala mengucapkan pendapat tersebut, mereka dibangun di atas istihad karena mereka beristihad. Oleh karena itu para ulama tersebut, para imam tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena istihad mereka dan dosa-dosa mereka pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan orang yang berpegang dengan pendapat mereka. Orang yang mengikuti pendapat ulama yang keliru tidak sama posisinya dengan ulama tersebut. Kalau ulama tadi diampuni oleh Allah, dapat pahala dari Allah karena dia berisihat, berbeda dengan para pengekornya, para pengikutnya. Ya. Kenapa? Karena dia sebagian pengekor ulama tersebut, mereka bertahan teguh, berpegang teguh dengan pendapat syekhnya, bukan karena kebenaran, tetapi karena pendapat tersebut diucapkan oleh syekhnya. Dia tidak ingin ada orang lain menyelisih syekhnya, meskipun syekhnya keliru. Ya. Kalau dia nekat seperti itu, maka dia tidak akan diampuni dosanya, bahkan dia berdosa. Dia tidaklah e, men, apa, memperkuat pendapat tersebut, ya. Dan dia juga tidak e, membela orang yang e, ses, orang yang sesuai dengan perkataan syekhnya dan juga dia juga tidak e, menyelisihi orang yang menyelisih perkataan syekhnya, ya. Kecuali karena hawa nafsunya, karena orang tersebut menyelisihi pendapat syekhnya. Padahal dia menyangka bahwasanya dia itu menolong kebenaran. Ya, dan dia menyangka bahwasanya dirinya seperti syekhnya, padahal berbeda. Ya. Syekhnya tatkala berpendapat dengan pendapat yang keliru tadi atau pendapat yang marju, niatnya adalah untuk e, menolong kebenaran atau memperkuat kebenaran. Meskipun dia salah dalam ijtihadnya, dia mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pengikutnya, ya. Pengikutnya tatkala membela perkataan syekhnya, ya dia bukan niatnya hanya sekedar untuk menolong kebenaran akan tapi tercampur dengan niat yang keliru, yaitu apa? Ingin agar uh, syekhnya itu derajatnya tinggi dan tidak boleh di, dikalahkan, tidak boleh salah. Pokoknya itu ucapan dari syekh saya, maka harus benar. Tatkala dia nekat untuk menolong perkataan syekhnya yang keliru dengan niat seperti ini, maka dia telah dimasuki oleh racun yang bisa merusak niatnya tersebut. Oleh karena itu pahamilah perkara ini karena ini pemahaman yang sangat penting dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا والمراد بالتدابر التصارم والتهاجر بحيث كل يولي صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه ويقال له أيضا التقاطع وجاء في بعض رواية الحديث بدل قوله ولا تدابروا ولا تقاطعوا والتدابر والتقاطع آه، أمر جاء النهي عنه كما في هذا الحديث مرة بلفظ لا تدابروا ومرة بلفظ لا تقاطعوا محذرا صلوات الله والسلام عليه من ذلك أشد التحذير Kemudian nasihat berikutnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan konsekuensi dari persaudaraan di atas keimanan, wala tadabaru. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah kalian saling bertolak belakang. Ya. Yang dimaksud dengan hal ini wala tadabaru artinya wala tasaramu, wala tahajaru. Janganlah kalian saling e, berhajar, saling memboikot di antara kalian. Setiap orang balik belakang menjauhi saudaranya. Maksudnya adalah saling memutuskan hubungan. Oleh karena itu dalam eh, riwayat yang lain dalam lafal yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala taqata'u dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan dan tadabur wa taqatu' ya saling membelakangi dan saling memutuskan hubungan telah dilarang dalam syariat Islam karena hadis datang dalam dua riwayat dalam dua lafal lafal wala tadabaru yaitu salah jangan saling memboikot saling memutus dan kemudian juga dalam lafal yang lain wala taqata'u jangan sekalian saling memutuskan hubungan dan dua perkara ini benar-benar diperingatkan dengan peringatan yang keras oleh syariat Islam وقد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل, لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه رواه أبو داود وقوله لا يحل أن يهجر أخاه فوق ثلاث هذا في التقاطع للأمور الدنيوية إذا كان بين أخ وأخيه أو جار وجاره أو قريب وقريبة آه، خلاف على أمر دنيوي فلا يجوز له أن يهجره لذلك الأمر الدنيوي فوق ثلاثة أيام ولهذا قال لا لا يحل يعني حرام للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث هذا إذا كان لأمر لأمر دنيوي أما لأجل الدين فتجوز زيادة على ثلاث بحسب المصلحة لا يكون بحسب الهوى وإنما بحسب المصلحة في ضوء قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan al Imam Muslim dalam sahih mereka, Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu lil muslim an yajuh, an yahjur akhahu fawqa Ya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar memboikot saudaranya lebih dari tiga, tiga hari. Mereka bertemu dan saling menjauhi. Kemudian kata Nabi SAW dan yang terbaik di antara mereka yang pertama kali memulai dengan salam. Ya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya Rasulullah SAW bersabda, "Man hajaru akhahu sanatan fahuwa kasaf kidami." Barang siapa yang memboikot saudaranya, memutuskan hubungan dengan saudaranya selama setahun, maka dia seperti telah menumpahkan darah saudaranya tersebut. Bayangkan merupakan ancaman keras dari syariat. Orang yang memboikot saudaranya lebih dari setahun, ya, maka dia seperti telah menumpahkan darah saudaranya. Oleh karena itu hadis Nabi SAW wala tadabaru wala taqata'u janganlah kalian saling memboikot, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Maksudnya dalam perkara-perkara dunia ya. Dalam perkara dunia tidak boleh lebih dari tiga hari orang menghajar saudaranya kalau marah sama saudaranya karena perkara dunia maka dia tidak boleh memboikot saudaranya lebih dari tiga hari antara seorang saudara dengan saudaranya, kerabat dengan kerabat, atau tetangga dengan tetangganya. Terkadang terjadi permasalahan dalam perkara dunia. Kemudian timbul kebencian di antara mereka. Akhirnya saling memboikot. Syariat memberi e, kebolehan untuk memboikot selama tiga hari. Lebih dari itu tidak boleh. Dan hukumnya adalah haram. Karena Nabi SAW bersabda, La yahillu lil muslim. Tidak halal. Hukumnya adalah haram. Adapun jika ternyata boikot tersebut karena perkara agama, ya, karena diajari din, maka boleh lebih dari tiga hari. Akan tapi kembali kepada melihat prakteknya harus melihat kepada maslahat dan mudarat. Ya, kalau mendatangkan kemaslahatan dipraktekkan, kalau tidak mendatangkan kemaslahatan maka tidak dipraktekkan. Bukan prakteknya hajar lebih dari tiga hari karena hawa nafsu, tetapi dibangun di atas kaidah syariat yaitu melihat maslahat dan menimbang antara maslahat dan kemudaratan. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض وهذا النهي جاء في عدد من الأحاديث نهي المسلم عن أن يبيع على بيع أخيه مثل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه فهذا أمر نهى عنه لأنه يفسد المودة والأخوة التي بين المسلمين مثل أن يكون آه، اشترى آه، سلعة فيفسد على البائع بيعه أو على المشتري شراءه بأن آه، يقول آه، أنا أبيعها لك بأقل ردها علي ونحو ذلك فهذا يوجد العداوات والبغضاء أو رجل يخطب فتاة ويوافقون ثم يذهب إليهم ويقول أنا آه، أفضل منه وأنا عندي كذا وكذا اقبلوني ولا تقبلوه فهذا مما ينشر الشر ويوجد العداوات ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك والمنع منه Kemudian sabda Nabi SAW selanjutnya, wala ya ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah kalian uh, menjual di atas penjualan uh, orang lain, di atas penjualan saudara kalian. Uh, lafal seperti ini banyak datang dalam hadis-hadis. Uh, di antaranya hadis yang terdapat dalam Sahihain dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi, wala yakhtubu rajulu ala khidbati akhihi." Janganlah salah seorang di antara kalian ya e, menjual di atas penjualan saudaranya dan janganlah salah seorang dari kalian mengkhidbah seorang wanita yang sudah dikhidbahi oleh saudaranya. Kenapa? Karena sikap ini akan menimbulkan kerusakan dan akan merusak persaudaraan di antara dua orang dua orang sahabat, dua orang sudah saling bersahabat yang menjalin persaudaraan akan rusak dengan cara-cara seperti ini, yaitu menjual di atas jalan orang lain. Ya. Misalnya ada uh, orang yang sudah beli barang di si A, dia beli barang si A dengan harga tertentu. Kemudian si B datang kepada orang ini, kembalikan aja barangnya, saya jual sama kamu dengan harga lebih murah. Ya, kembalikan barangnya sama orang si A itu. Saya akan jual kepada kamu barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Ini namanya merusak. Ya. Hmm? Ini namanya merusak atau sebaliknya. Ya. Uh, seorang sudah jual kepada orang lain dengan harga tertentu, datang orang lain. Ya, si A sudah menjual kepada si B dengan harga tertentu, datang si C mengatakan kepada si A, minta lagi barang yang sudah kau jual, saya akan beli dengan harga yang lebih mahal. Ini namanya merusak, merusak persaudaraan di antara dua saudara. Demikian juga e, mengkhidbah di atas di atas khidbah saudaranya. Ada kita tahu saudara kita sudah mengkhidbah seorang wanita, kemudian kita datang ingin merusak khidmat tersebut. Kita datang kepada sang wanita atau kepada kepada walinya kita katakan saya lebih afdol daripada si fulan itu. Harta saya banyak, saya punya ini, punya itu. Udah tolak aja khidbahnya. Tolak saja lamaran dia. Saya yang melamar anak bapak, saya yang melamar putri bapak. Ya, ini merupakan bentuk kerusakan yang bisa merusakkan persaudaraan di antara Uh, dua orang sahabat. Oleh karena itu dilarang dalam syariat Islam karena akan menimbulkan permusuhan dan merusak ukhuwah imaniyah. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كالتعليل لما سبق وفيه إشارة إلى أن ترك الحسد والتناجش والتباغض والتدابر والبيع على بيع بعض يفضي ويؤدي إلى تحقق الأخوة بأن يكونوا إخوانا هذا من جهة ومن جهة أخرى فيه أمر باكتساب كل ما يقوي هذه الأخوة وينميها كونوا عباد الله إخوانا أي افعلوا وابذلوا كل أمر ينمي هذه الأخوة ويقويها ونكتفي اليوم بهذا القدر على أمل آه، أن نواصل في لقاء الغد مضامين هذا الحديث العظيم ودلالاته المباركه فيما يتعلق بأخوة الإيمان التي هي أعظم أخوة وأوثق صلة وبالله وحده التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau katakan setelah beliau melarang jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling memboikot, jangan kalian berbuat najas, jangan saling e, menjual di atas penjualan saudaranya. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab kenapa dilarang hal itu semua. Kenapa? Wa kunu lillahi ibadah. Wa kunu Allah ikhwan. Agar kalian bisa bersaudara di antara kalian. Jadi, larangan tadi semua dijelaskan oleh Nabi. Sebabnya agar bisa mempererat persaudaraan di antara kalian. Persaudaraan dibangun di atas keimanan. Ya. Eh, dan ini akan mewujudkan persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Ini dari satu sisi. Jihadun ukhra, sisi yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, "Wa kunu ibadallah ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seakan-akan Nabi menganjurkan kepada kita, lakukanlah ya, berusahalah lakukan apa saja perkara yang bisa menyatukan, mempersaudarakan kalian. Jadi, uh, ada dua ada dua uh, sisi dari, dari perkataan Nabi ini. Pertama, Rasulullah menjelaskan akan sebab kenapa dilarang hal-hal yang tadi yang telah kita sebutkan, larang saling mendengki, larang saling uh, berboikot, menghajar di antara kalian. Kenapa? Karena bisa terwujudkan persaudaraan. Sisi yang lain, seakan-akan Rasulullah mengatakan lakukanlah dan usahakanlah segala perkara yang bisa menumbuhkan, mempererat tali persaudaraan di antara uh, kalian. Demikianlah uh, para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pengajian kita hari ini. Insyaallah lafal-lafal hadis yang sisanya akan saya jelaskan pada uh, hari esok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan uh, kepada kita semua dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan orol iman yaitu saling mencintai tali persaudaraan yang iman yang sangat kuat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala demikian saja. Kalau ada yang bertanya uh, kami persilahkan. <clears throat> Baik, pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian secara jelas kita simak bersama penjelasan dari syarah hadis yang uh, dibawakan atau disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Fadhahullah taala. Dan selanjutnya akan kami buka Layanan pertanyaan untuk Antum yang ingin bertanya perihal pembahasan materi kita pada malam ini dan kami berharap tidak di luar materi. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan Alhamdulillah sudah ada satu penelpon Bapak Muhammad Setiawan di Cikarang kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Eh, Barakallahu fiik ya Syekh dan Ustaz. Uh, eh, Ana mau menanyakan tentang hadis tadi eh, dijelaskan bahwasanya tidak akan kalian masuk surga sehingga kalian beriman dan tidak akan kalian beriman sehingga kalian saling mencintai dan tidaklah kalian sampai e, saling mencintai sehingga kalian saling menebarkan salam e, terus yang di lapangan yang anak tanyakan tuh e, kita sesama muslim tuh udah saling menebarkan salam tapi dalam hati-hati kita itu masih ada perasaan dengki, perasaan saling memusuhi, perasaan hasad dan lain-lain. E, tolong hal ini dijelaskan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dan kita tunggu per, uh, jawaban dari Syekh. قلوبنا لا يزال فينا حسد لا يزال فينا البغض بين الإخوة كأن نسلم يعني فقط تطبيق الشريعة لكن لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ما ينمي المحبة ويقويها وإذا كان من يلقي السلام يلقيه عن فهم لمدلوله ومعرفة بمقصوده مع إيمان صادق في قلبه بذلك فإنه يثمر ثمرة عظيمة لا حد لها إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه دعوات عظيمة إذا نبعت من قلب صادق فهذا له دلائله ولهذا قال في حديث آخر قال أفشوا السلام تسلموا وهنا في هذا الحديث الذي ذكره السائل قال آه، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فالسلام يفضي إلى التحابب وأيضا يحقق السلامة في المجتمع وذلك إذا كان الإنسان يسلم آه، عن فهم لمعنى السلام وتحقيقا لمقصود السلام أما إذا كان سلام الإنسان مثلا لمصلحة أو لمقصد ومأرب وليس هذا السلام من القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا وليس قائما على محبة للمسلمين وإرادة الخير لهم فهذا لا يثمر لا يثمر وإنما الثمرة المرجوة هي السلام الذي يكون نابع عن صدق ومحبة وإرادة للخير والله أعلم uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau sebutkan dalam hadis tadi yang disebutkan oleh penanya ya maksud Nabi adalah dengan tersebarnya salam dengan menyebarkan salam akan menumbuhkan atau akan menambah rasa cinta rasa sayang di antara kaum mukminin namun ini kata Syekh saya ingatkan hal ini bisa tercapai menambah rasa cinta di antara kaum mukminin. Jika seorang tak tatkala menyampaikan salam, menebarkan salam, dia menebarkan salam tersebut dibangun di atas pemahaman yang benar, di atas ilmu, paham tentang maksud dari perkataan salam, kemudian dibangun di atas keimanan bahwasanya beriman akan janji Allah Subhanahu wa taala dan e, timbul dari hatinya yang dalam. Ya. Tatkala dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah makna salam tersebut? doa dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Semoga kalian terselamatkan dari segala e, kejelekan, keselamatan dari segala kerusakan. Warahmatullah wabarakatuh dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian dan semoga Allah berikan berkahnya kepada kalian." Doa yang sangat luar biasa. Ya kalau seorang mengucapkannya dari hati benar-benar dia karena cinta kepada saudaranya mengucapkan assalamualaikum ya itu doa kepada saudaranya ya maka akan e, tercapai tujuan tersebut. Timbul rasa cinta, semakin tumbuh rasa cinta di antara kaum mukminin. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afshus salam taslamu." Tebarkanlah salam maka kalian akan selamat, yaitu selamat dari segala kejelekan. Adapun hadis yang tadi disebutkan oleh penanya ya, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum." Ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan suatu perkara jika kalian akan menumbuhkan saling menumbuhkan kecintaan di antara kalian, maka tebarkanlah salam. Maksudnya apa? Yaitu uh, dengan salam yang tadi, dengan cara yang benar, dengan paham, maknu, ma paham maknanya, maksudnya mendoakan kepada saudara agar mendapatkan keselamatan dari segala kejelekan, terus dikerjakan karena iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian karena timbul dari hati maka akan uh, uh, terwujudkan hal ini, ya, akan timbul tahabuk saling mencintai di antara kaum mukminin dan akan timbul keselamatan di masyarakat. Masyarakat akan selamat dari macam-macam keburukan. Adapun kata Syekh, jika ternyata salam yang dilemparkan kepada orang lain, ditebarkan ke, di masyarakat karena ada masalah yang lain ya, bukan karena iman, bukan karena dari hati yang dalam, karena basa-basi saja ya, karena karena sesuatu yang lain ya, bukan karena ingin bertakarup kepada Allah seakan-akan hanya sekedar uh, basa-basi atau kebiasaan, maka tidak akan menghasilkan uh, apa yang diharapkan ya. Tidak akan menimbulkan mahabbah. Seorang tatkala beri salam harus punya niat iradatul khair. Ya, dia ingin kebaikan kepada saudaranya, maka dia pun mengatakan assalamualaikum ya. Oleh karena itu salam tatkala kita mengucapkan hendaknya dibangun di atas keimanan dan timbul dari hati kita. طيب عن النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم كلاما ننقله لما فيه من فائدة عظيمة قال وفيه أي هذا الحديث الحث على الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين إلى آخر كلامه رحمه الله Pada kesempatan kali ini kita akan menukil perkataan Al-Imam An-Nawawi Syafi'i rahimahullah tatkala dia mensyarah tentang hadis tadi yang ditanyakan oleh uh, akhi tadi ya. Uh, apa kata Al-Imam Nawawi? Uh, Eh, dalam hadis ini ada anjuran yang sangat besar agar kita menebarkan salam dan berusaha untuk menebarkan salam tersebut di antara kaum muslimin seluruhnya ya. baik terhadap orang yang kita kenal maupun terhadap orang yang tidak kita kenal sebagaimana disebut dalam hadis yang lain kemudian kata beliau sungguhnya salam merupakan sebab pertama tereratnya hati-hati dan merupakan kunci yang bisa membuka rasa cinta, mendatangkan rasa cinta di antara kaum mukminin. Dan tatkala seorang menabarkan, menabarkan salam akan menanamkan kepersaudaraan di antara kaum muslimin, antara satu dengan yang lainnya. Dan menunjukkan bagaimana perasaan di antara mereka. Tatkala kita beri salam, kita menunjukkan kita punya perasaan istimewa terhadap saudara kita. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Kemudian juga beliau ingatkan bahwasanya di dalam salam tersebut untuk melatih jiwa, ya. Seorang yang beri salam akan mendapatkan tawaduk rasa rendah rendah diri sehingga dia mau beri salam kepada saudaranya. Kemudian juga menunjukkan dia menghargai eh, kehormatan saudaranya sama muslim, ya. Dan tatkala dia beri salam semuanya dia menghormati saudaranya sesama muslim. Inilah perkataan Imam Nawawi dalam uh, menjelaskan hadis ini. Baik, demikian uh, eh, pada Bapak Muhammad Setiawan dari jawaban yang disampaikan oleh Syekh. Kita akan angkat kembali dari telepon ada Abu Nadia di Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib silahkan. Barakallahu Anda mau tanya bagaimana cara kita menyikapi rasa cinta kita pada saudara kita yang di Palestina. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya. Taib. Rasa cinta kita kepada saudara kita yang apa? saudara kita yang berada di Palestina, Ustaz? Hmm. المسلم محبته لإخوانه المسلمين في فلسطين وفي أي مكان مطلوبة لأن المسلم أخو المسلم في أي مكان كان ويكون مع إخوانه بحب الخير لهم وحب انتصارهم على اعدائهم اعداء دين الله تبارك وتعالى من اليهود الغاصبين الصهاينه المعتدين ويكون معهم بالدعاء لهم بظهر الغيب ان يؤيدهم الله سبحانه وتعالى وان يمن عليهم بنصره وأن يكون معهم بالدعاء أن يؤلف الله عز وجل بين قلوبهم على البر والتقوى وأن يصلح ذات بينهم ويكون معهم بالنصح ومحبة الخير فهذه كلها من المعاني المطلوبة من المسلم لأخيه المسلم أينما كان. Saya menjelaskan bahwasanya seorang Muslim yaitu uh, mencintai saudara-saudaranya di Palestina dan juga di tempat-tempat yang lain. Karena rasa cinta terhadap sama saudara kaum muslimin dituntut siapa saja ya saudara-saudara kita yang berada di Palestina khususnya ataupun saudara-saudara kita yang berada di tempat-tempat yang lain. Kita cinta dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka ya. Tunjukkan perasaan kita bahwasanya kita sangat senang seandainya sangat berharap Allah menolong mereka untuk menjatuhkan musuh-musuh mereka orang-orang Yahudi yang mereka adalah ghasibin para perampok dan juga telah melakukan Eh, kejahatan yang sangat biadab terhadap kaum mukminin di sana di Palestina. Kemudian kita juga berdoa untuk mereka, ya. Uh, tatkala kita bersendirian, jangan kita hanya mengatakan kita harus tolong kaum Palestina, kita cinta kepada mereka, namun kita tidak pernah berdoa kepada mereka. Bangun malam, berdoa kepada mereka, menangis kepada Allah agar Allah menolong mereka. Kemudian jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyatukan hati-hati mereka. Jangan sampai kaum muslimin yang sudah sedikit jumlahnya di Palestina saling berpecah belah. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati-hati mereka, mendamaikan di antara mereka. Ini semua adalah bentuk-bentuk menunjukkan rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita ya. Semampu kita di antaranya dengan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap saudara-saudara kita di Palestina maupun saudara-saudara kita di negara-negara yang lainnya. Baik, demikian jawabannya dan kita angkat kembali dari telepon ada Bapak Rifai di Cimanggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Ya sih, saya mau tanya. Eh, waktu kemarin-kemarin itu saya bekerja di bidang musik ya lalu saya keluar dari bidang musik dan saya meninggalkan teman-teman saya itu dan saya sudah meminta maaf kepada mereka semua dan mereka eh, sepertinya tidak memaaf atau memaafkan saya dan apa hukumnya bagi saya untuk meninggalkan mereka sudah sekian lamanya terima kasih syukron assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tunggu jawaban dari Syekh. الموسيقى وزملائي ثم يغضبون علي أنا تركتهم يعني إذا طلبت السماح منهم لكن هم سامحوني وغضبوا علي ماذا علي؟ أولا نحمد الله عز وجل الذي من عليك بالهداية ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتك على الحق والهدى وأن يصلح زملائك ورفقائك وأن يبصرهم بالدين وأن يهديهم إليه صراطا مستقيما ولا يضرك أخي الكريم غضبهم عليك لأن غضبهم عليك في الهوى الذي يهوونه فلا يضرك والذي يضرك إذا كان الأمر يتعلق في حق الله سبحانه وتعالى أما غضبهم عليك لأجل آه، هجرانك لمعاصيهم أو تركك لذنوبهم فهذا كله لا يضرك ولا تبالي به وإذا رأيت أن من المصلحة أن تتواصل معهم بالنصيحة برفق وكلمة طيبة لعل الله سبحانه وتعالى يقبل بقلوبهم على الخير فافعل ذلك مع الدعاء لهم بظهر الغيب أن يهديهم الله عز وجل وأن يشرح صدورهم للخير. Syekh آه، mengatakan آه، kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada al akhsi penanya ya yang telah uh, memberikan hidayah dan menjauhkan uh, beliau dari kemaksiatan dan kita berdoa Syekh juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memperkokoh al-akh di atas kebenaran dan di atas hidayah di atas petunjuk dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan teman-temannya yang dahulu bermain musik bersama dia dan memberi uh, ilmu cahaya agama terhadap mereka dan agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya uh, sikap marah yang timbul dari teman-teman uh, eh, aksi penanya yang tidak akan memberi kemudaratan kepada kepada as ini, ya. tidak akan memberi kemudaratan. Kenapa? Karena kemarahan mereka dibangun atas hawa nafsu. Karena al as telah si penanya telah e, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan musik-musik bersama mereka, kalau mereka marah, tidak akan memberi kemudaratan kepada kepada e, al as Perkaranya akan beri kemudaratan jika kemarahan tersebut berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia marah karena kita bermaksiat, dia marah karena kita melanggar syariat Allah. Itu berbahaya. Akan tapi kalau dia marah karena hawa nafsunya, bahkan marah karena kita meninggalkan maksiat, maka tidak akan memberi kemudaratan kepada kita. Oleh karena itu Syekh mengingatkan, jika Anda si penanya ya, memandang bahwasanya ada kemaslahatan menyambung uh, hubungan dengan mereka, menasihati mereka dengan perkataan yang lembut, dengan lemah lembut ya, maka lakukan ya. Dan jangan lupa berdoa untuk mereka tatkala bersendirian, berdoa kepada Allah agar Allah, Allah membuka hati, hati mereka dan agar Allah membuat mereka uh, meninggalkan musik-musik yang mereka sering lakukannya. Taib. Demikian. هذا الموضوع, الموضوع أحب أن أنقل فائدة عظيمة جدا أوردها الحافظ بن كثير في آه، أول تفسيره لسورة غافر فائدة عظيمة حقيقة ينبغي أن تكون منهجا لنا مع العصاة والمبتلين من المسلمين بالمعاصي والذنوب فقد أورد ابن كثير في تفسيره عن يزيد بن الأصم قال كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففقده عمر فقال ما فعل فلان بن فلان لما فقد سأل عنه قال ما فعل فلان ابن فلان وهذا فيه من الفائدة تفقد الإخوان والسؤال عنهم والاهتمام بهم قال ما فعل فلان بن فلان فقالوا يا أمير المؤمنين يتابع في هذا الشراب يعني أنه وقع في شرب الخمر يتابع في هذا الشراب قال فدعا عمر كاتبه فقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم قال لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه فجمع رضي الله عنه بين أمرين مناصحته في خطاب رقيق ذكره بالله عز وجل وغفرانه للذنوب وقبوله للتوبة وشدة عقابه سبحانه وأيضا أوصى إخوانه أن يدعو له بظهر الغيب أن يقبل الله سبحانه وتعالى بقلبه وأن يتوب عليه فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويقول قاثر الدم وقابل التوب شديد العقاب حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي فهم المعنى قال حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي وجاء في بعض روايات هذا الحديث زيادة فلم يزل يرددها على نفسه يعني هذا هذه الآية ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع أي تاب وأحسن التوبة فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم زل زلة فسددوا ووفقوا وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه فحقيقة هذه الكلمة العظيمة عن عمر ينبغي أن آه، ننشرها بيننا لتكون منهجا لنا مع من وقعوا في الذنوب والمعاصي ان نترفق بهم ان نكتب اليهم ان نناصحهم بلطف ان ندعو لهم بظهر القيد ان يقبل الله سبحانه وتعالى بقلوبهم والا نكون ايضا كما قال عمر اعوانا للشيطان عليهم الله سبحانه وتعالى وحده الهادي والموفق. Uh, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, pada kesempatan ini Syekh ingin menukil sebuah uh, asar yang dibawakan oleh Ibnu Kathir, salah seorang ulama dari ulama Syafi'i dalam kitabnya Tafsir Ibnu Kathir. Tatkala dia menyampaikan sebuah kisah di tafsir di awal surat Ghafir ya di mana e, di situ ada faedah yang sangat besar yang menjelaskan kepada kita bagaimana manhaj kita yang benar, bagaimana sikap kita yang benar terhadap orang-orang pelaku maksiat, terhadap saudara-saudara kita yang tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam dosa-dosa, bagaimana kita mensikapi mereka. E, Ibnu Kathir membawa sebuah riwayat dari Yazid bin Al-Asam. Dia berkata, ya, ada seorang laki-laki dari ahli Syam yang orangnya kuat. Ya. Dan dia biasanya datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa kehilangan orang ini. Dia tidak pernah lihat lagi orang. Biasanya datang, orang itu sudah tidak kelihatan lagi. Maka Umar bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Mana si fulan bin fulan?" Ya. Si kuat tadi yang dari Syam, badannya tubuhnya kuat, mana kok tidak pernah kelihatan lagi? Mereka berkata, "Ya Amirul Mukminin, yutabi'u fi hadzal syarab." Kata mereka, sahabat-sahabat Umar, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, sungguhnya orang ini sekarang uh, minum khamar, ya, minum khamar. Umar tatkala mendengar hal ini, maka dia pun memanggil tukang tulisnya, ya, tukang tulisnya. Kemudian dia berkata, "Uktub, tuliskanlah perkataanku ini." Min Umar bin Khattab ila fulan bin fulan salamun alaik. Orang itu pun mencatat eh, wasiat Umar ini. Dari Umar bin Khattab kepada fulan bin fulan, yaitu orang ini yang tadi uh, minum khamar. Salamun alaik, keselamatan bagi engkau. Amma ba'd. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illahu. غافر الذنب وقابل التوب شديد الإقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير Kemudian kata Umar, sungguhnya aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala yaitu zat yang ghafirul dzam, maha mengampuni dosa dan maha menerima taubat. Akan tetapi syadidul iqab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala siksaannya sangat besar. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah tempat kembali. Kemudian kata Umar bin Khattab kepada sahabat-sahabatnya, "Ud'ullaha li akhikum ayyuqbila biqalbihi." Doakanlah saudara kalian ini agar dia bisa sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala surat ini sampai kepada laki-laki yang minum khamr ini, maka dia pun membaca, ya, membaca surat ini. Bahkan dia mengulang-ulang ayat yang dituliskan oleh Umar tadi. Ghafirudzam wa qabilut taub. Allah yang Maha menerima menerima uh, mengampuni dosa, mengampuni dosa dan Maha menerima taubat. Syadidul iqab yang hukumannya sangatlah pedih. Apa kata dia? Dia paham maksud Umar ini. Kata dia, "Qad hadzarani uqubatahu wa wa'adani ayaghfirali." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkanku, mengingatkan mengingatkan aku akan dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah berjanji akan mengampuniku. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang ini terus mengulang-ulang uh, ayat Allah Subhanahu wa taala, ghafirudz dzam qabilut taub syadidul iqab ya sampai akhirnya dia pun menangis. Kemudian dia pun meninggalkan uh, maksiat yang dilakukan, tidak lagi minum minum uh, khamr, minum khamar. Akhirnya apa kata Umar kepada sahabat-sahabatnya. Hakadha fasna'u. Beginilah cara kalian bersikap. Idza ra'aitum idza ra'aitum akhakum zalla zallatan fasaddiduhu wa waffiquhu wad'u lahu ayyatuba alaih. Kalau kalian melihat saudara kalian melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka luruskan dia. Ya. Usahakan dia itu sadar dan doa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu a'wanan lisyaitani alai dan jangan kalian menjadi penolong-penolong setan untuk membuat dia semakin tersesat. Inilah manhaj yang diajarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu para pendengar radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manhaj metode yang harus kita ikuti tatkala berhadapan dengan orang-orang pelaku maksiat. Kita jangan menjadi penolong setan. Malah akan membuat dia semakin tersesat. Malah kita jauhi, semakin terjauhkan dari syarat Islam, maka semakin terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi kita dekati, kita nasihati dengan cara yang lembut, dengan perkataan yang baik, kita ingatkan. Karena Umar dalam dalam nasihat ini menggabungkan dua perkara. Umar ingatkan bahwasanya Allah itu ghafirudz dzam, qabilut taub. Allah itu Maha mengampuni dosa dan Maha menerima taubat. Akan tetapi Allah syadidul iqab. Allah itu juga siksaannya sangatlah dahsyat. Umar ingatkan orang ini dengan dua perkara ini. Demikianlah cara kita menasihati dan kita jangan lupa mendoakan saudara kita yang terjerumus dalam kemaksiatan. Dengan cara beginilah, maka saudara-saudara kita yang tadinya terjerumus dalam kemaksiatan akan menjadi sadar. Demikian saja uh, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita hari ini karena waktu yang sudah menjelang azan maghrib. Insya Allah kita lanjutkan bahasan hadis kita ini pada esok hari. Demikian saja kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.